curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. Seratus empat koma dua Yes Radio kebanggaan Cilacap. <laughs> Ketemu lagi dengarin acara curan mor, curan perasaan dan humor. Cerita, Ini untuk cerita kang. <laughs> Ya ceritanya tentang bocah sekolah ya. Bocah sekolah kan tugasnya sinau mbok, sing jenane siswa. Mbok kudune belajar mbok tugasnya mbok. Mbok kudune tugasnya sinau mbok apa ya? Kok <laughs> malah karepe kelayaban bae. Karepe madonan <laughs> bae. Alah pokoke ora karu-karuan anggar kau lagi kok sinau dan doble kau ora karu-karuan. Nah, cari hotel lagi kayang apa? Bang, jebang. Bali, bang. Bali, bali. Ya lali abon bae karep nyusun bang, jebang. Bali, bang. Ana suara orang anak bonge nanti ki bali ki. Eh, kurang ajar kowe Ini orang ramamu ki. Ramamu ki. orang lumpur aku bicara nang beng jebeng. Orang lumpur aku jajal. Lagi ya abuan kebeli sekolah orang andang-andang umah acan. cinau jajal beng jebeng sinau. Aja kok keluarga buan bon bae. Kowe wadunan bae. Mandang ngerti kok aja jajal lah. Aja arep apa-apa mung tuwa bae kudu ngomong e. <laughs> Ramaku sing ngomong ket mau ya. <laughs> Ujarku wong blung pada padu mbok menae ya, kaya ngwing temenan kuping. Jebang, kurang ajar kowe ya. Bajuk kowe ya, bendu kowe ya. Balik-balik, kandhani malah geblung-geblung nak tuwa. Balik apa kowe? Balik apa kowe? Balik apa kowe? Balik apa lah, Pak? Bang. Bang kok pancen bang bang. Bang kok pancen. Kurang ajar karo wong tuwa kowe. Balik. Balik. Balik. Bola bali bola bali bola bali bola bali bola bali bola. Anggar bali sekolah ngandang risit. Sembayang. Gagean madang. Terus sinau aja karepe kelayaban bae, karepe dolan bae, karepe wedonan bae diburu sih. Sinau kue kuwi lu bisa sekolah. Apa? Kowe lu bisa sekolah, tugas bisa sekolah gue sinau. Apa? Sinau S E N A O sinau. sinau budi. Kok malah bujuk-bujuk nabung wong kurang ajar kowe ya. Sinau apa kowe? Sinau apa kowe? Ya Pak, nyun sewu, aja kaken cangar rika ya, aja kaken baor-baor. Apa? Ajak mudut bae. Aja kaken odol. Oh, sing kaken odol. Oh. Sabar dipit, Pak. Sabar dipit. Sige kaya bae. Bapak iki wis iki pancen wis waya dine ngerti sing jenengane wektune nyong, sing jenengane waktu dalam hidupku gue acarane wis pirang-pirang. Apa? acarane wis ngadu diu dadi ajakarane kon sinau bae kuwi ngar sinau bae gaweane nyong acarane nyong pada terbengkelai apa pada terbengkelai pak <laughs> acara ngapa ah ini dalam berita pak oh lala lala bisa kok cuak <laughs> sibuk kegiatanmu sih ngapa nek ora madonan bae Kayak kok dipit pak kadani kayak. Kena Dani? Setahun anak pirang dina dinanya jalak. Setahun anak pirang dina. Tahu ya, 365 hari. Nah, gue ngene yo diatung bareng, Pak, diatung bareng. Pira iki jumlahe? 365 hari. Ah ya. Dina minggu dalam setahun kan jumlahnya pira, Pak? Seket loro. Nah, dina minggu gue setahun anak seket loro. Ya, ping seket loro. Sing jenenge dina minggu otomatis nang dindi wayahe nggo istirahat. Ora nana acara sinau apa orang oh, acara sinau ya ya ya wis dina minggu ora senor apa-apa ndak tapi kan ana dina-dina liyane kok depit ben mikir pira dina nek setahun jan loro kuwi dari jumlah total 365 hari dari pirang dina ya 313 313 ya 313 ya catat telung ratus terulas kota sih dipotong maning pak karo hari libur nasional setahun anak pira ya pirang-pirang kurang lebih terulas aja sampai gebuk rata baik terulas hari telulas dina dalam setahun. Berarti gari pirang dina setahun nek? Ya gari telung atus. Telung atus dina bok, Nah, si itu maning wak liburan sekolah. cincin liburan sekolah kuwi nanti jelas. Semua siswa, semua murid pe libur. Dadi ora bebas belajar. Setahun biasa nangger liburan sekolah kuwi ngerti kalkulasikan anak rong bulan. Ngerti nggak tuh rong bulan. Ya kurang lebih ya sewidak dina lah. Ya, Pak? Setuju apa ora? Oh, ya wis, setuju. Jadi pirang dina berarti setahune? Eh? Ya 240. 240 ya. Siki nggo turu, Pak. Sing jenenge menungsa ya ki kudu turu, main kon awake seger, main kon awake bugar, menjaga kesehatan. Sedina paling ora 8 jam. Ya ora? 8 jam maksudnya sedina, Mbok? Ya ya kon kudu turu wong urip. Ya mulane, kita ngerti hitung-hitung setahun kurang lebih gue turuk tok kowe 120 dina, kowe Pak. Nggo turu tok dina. Dari pira siki setahune? Ya wong 250 dilung 120 dari 120. Nah, kan dari 120 dina sing nggo ngibadah, Pak. Nggo ngibadah. Sing jeneng ngibadah kuwi ngemben-ngembene nggo sangu nang akhirat. Dadi ora kena main-main gue jarane kudu orang ni Ya ya pancen kudu ngibadah wong urip. Nah Kurang lebih yang ngerti ketung ngitung selawet dina setahun, Pak. Dalam satu tahun ke selawet dina nggo ibadah. Ya ora? Ya wis, berarti sembilan dari 95 hari. Ya, 95 hari cekel, Pak. Nek puluh 95 dina, Mbok. Siki nyong sebagai anak, nyong sebagai anak yang sedang tumbuh menuju ke kedewasaan, nyong juga butuh bermain. Main kon wawasannya nyong luas, main kon pikirannya nyong seger, main kon hatine nyong tentrem, nyong kudu dolan. Dolan karo kancane. Ya ora? Ora ya minimal sedina sejam lah. Jangger ngerti tuh ngitung setahun ya kurang lebih anak mau las dina kuwi nggo tok, Pak. Dari pirang dina, Pak? Setahun nek. Ya kali puluh lah dipotong molas. Oh, kali puluh dina siki nggo madang. Wong ke kudu matang Pak. Wong ke kudu matang. Nek orang madang mati sih. Jorok nggo matang tok ya Gue mangan cemilan, gue nginum, mangan esok sarapan, mangan awan sore, pengi barang. Kurang lebih sedina ya sekitar rong jam lah ya nggo karo nggo nginum. Gue dihitung-hitung kurang lebih seno. Tentang setahun kurang lebih ya plus minusnya telung puluh dina. Gue mangan karo minum tok pak telung puluh dina gue setahun. Bayangkan ya cak. Dari bidang dina setahun nih. Ya dari seket pengunaannya bulu-bulu potong telung puluh. Dari sakit dina mbok. Aja kenalin pak. aja ngasih kelalen ke dewek menungsa gue makhluk sosial apa makhluk sosial butuh berinteraksi kudu berkomunikasi karo wong liya karo tangga teparo karo kanca batir. jangan jendekem nang omah bae tetep kudu ada interaksi karo tangga-tangga karo keluarga, silaturahmi kayak gitu loh Paling orang tegawe rata-rata sedina gue sejam tenge Berarti kurang lebih yang ngerti hitung setahun gue ana 15 dina gue berkomunikasi karo tangga teparo karo dulur-dulur. nih mulas dina setahun. Dari bida Pak sih Pak dinane ya, jual. Ya, dari lima dina setahun nek. Nah, gue kan menungsa gue ana maning. Bisa meriang kapan baik orang mesti nang nyong tek gawe gebuk rata bae setahun gue meriang limang dina gue setahun. Oh kaya gue ya. Kaya gue. jadi gak dipilih ke dinanya Pak setahun, Pak. Ya, hari telung puluh, mau nanti potong limang dina. Nah kan, dari telung puluh, Siki nyong pengen bahas soal ujian sekolah. Sing dinanya ujian sekolah gue, Pak. Ya dani ini iki karo sekolah menang baik cari yang sing jenengane ujian bocah sekolah kuwi setahun teh gawe rata-rata uh, dina lah, enam dina. Gue nggak ujian dong seminggu, Pak. enam dina. Berarti gari pira dina nih setahun? Ya gari 24 jadi sing nyendingi. Ya nyendingi wong nan acarane nyongak akeh. Ya gue gak simpak 24 dina gue sinau setahun. Urung anu, Pak, urung rampung. Apa nyong orang kon nonton film, ha? Apa nyong kon orang ndelok TV? orang konjalan jalan-jalan? Orang kon melihat dunia luar itu seperti apa? Perenyong ya, malah dari generasi sing orang ngerti apa-apa. Budi sekolah mubah. Ya, Mbok, mulanya tetap harus ada dalam satu tahun waktu Lek dialokasikan untuk nonton karo jalan-jalan. Nanging teketung. Ngger sebulan ketemu sedina. Berarti setahun rolas dina. Ini <laughs> rolas dina nggo dolan karo nonton TV toh Pak. Setahun gue ya. Dari pira setahun nek? Ya gari rolas dina. Apa sih gari rolas dina? <laughs> ya rolas dina. Siki kadang-kadang yang diperintah narika. Ya ora. Itu diperintah narika. Kon paku, kon bedrat, bendrat, kon bakwan, kon lengah, kon tuku brambang, gandum, wis pokoke kan enak buat. Ya mbok, gue juga butuh waktu. Aku jalan jalu waktune berhenti, akhirnya maring warung, ya tak ketongnya tuh setahun ketemunya sebelas dina. Jadi ya, berarti gari tersisa sedina tok? Sedina tok tersisa. Jadi dari 365 hari kan kur gari sedina tok sisane, Pak. Ya aku yang sedina tinggo sinau, Bang, ya Bang. yang ketang setahun sedina orang apa-apa lah, sing sinau lah. Aja aduh jan kok sekolah nanti te sinau. Kok kan si tesane aku sedina, Mbok. Tapi kan udah ulang tahun loh Pak. Itu di hari ulang tahun sedina. Masa nggak ada ulang tahun kon sinau? Lah yo jarate ya. Wong ulang tahun gue bebas. Dine kado, dine hadiah, digawerna kue tarot. Oke spesial banget lah, masa aneh baru ulang tahun kon sinau. <laughs> Oh, tadi kaya kue ya akhirnya ya. Kaya kue, tadi ramanya kudu dibuka pikiran, nyong kue bong sibuk. Satu tahun orang anak waktu gue sinau. Oh, ngerti kue caranya ya si kue gari milih. Arab sinau kue apa tegorok nanyong kue. Arab garap kue, apa ah, tegorok nanyong. Hah? Apa sinau apa tegorok nanyong. Sinau, sinau. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah curahan perasaan dan humor.